الحمد لله أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الإسلام والإيمان وبنعمة الطلب للعلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذه النعمة وأن يكمل هذه المنة حتى إن شاء الله أن يكرمنا وإياكم بأتمام النعمة آمين يا رب العالمين الحمد لله Al-Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu telah memberikan keterangan tentang bagaimana adab-adab kita berpikir dan setelah kita berpikir Di mana adab kita berpikir adab kita sebelum berpikir sudah kita sama-sama dengar dalam kitab tersebut. Akan tetapi beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya adab bukan cuma sekedar sebelum dan ketika berzikir akan tetapi setelah kita berzikir ada pula adab yang harus kita perhatikan untuk kita mendapatkan kesempurnaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana zikrullah Subhanahu wa taala adalah jilaul qalb, pembersih daripada hati. Zikir kepada Allah adalah takribul abdi ilallah Pendekatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu perlu betul-betul kita pahami Tentang bagaimana adab kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya amal ibadah kita betul-betul mendapatkan kesempurnaan di mata Allah subhanahu wa ta'ala Supaya amal kita tidak jauh daripada apa yang telah dijalani oleh para orang-orang sebelum kita, para asalafuna salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dalam kita berzikir, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kalau sempurna keimanan mereka, pasti merekalah orang-orang yang hatinya tenang, tentram, sakinah, tumakninah ketika ber, ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah hanya dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan ketenangan tersebut. Bukan cuma ketenangan akan tetapi yang namanya pikir adalah jilaul qalb, pensuci hati, pembersih hati di mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan wa dzikrullahi lazimhu wa wadhibhu ala marril ayyamir zamani ajma'i wa hiya lisan wa hiya dawa li kulli qalbin muhtadi wa huwa al-ghidha li kulli qalb wa huwa al-ghidha li kulli qalbin muhtadi wa huwa dawa li kulli qalbin muja'i di mana beliau mengatakan bahwa zikir kepada Allah lazimi istiqomahi selalu setiap zaman, setiap waktu dan setiap tempat. Perbanyaklah berzikir kepada Allah karena sesungguhnya di, di yang namanya zikir itu al-ghidha likulli bin muhtadi. Dia adalah seakan-akan makanan pokok bagi ruh kita. Kalau yang namanya hati gak diajak zikir, hati nggak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti jasad yang nggak makan tiga hari lemes seminggu bisa mati kalau yang namanya jasad mati nggak masalah bisa suul khatimah bisa husnul khatimah tapi kalau udah hati yang mati udah pasti mendapatkan suul khatimah wal iyyubilamin dalik bahwa dawa likulli muja'i dan zikir itu adalah obat bagi orang yang punya hati yang sakit. Hati kita sakit, hati kita ada yang namanya ria, hati kita ada yang perasaan sombong, hati kita ada yang namanya hasad, ada yang hikid, ada yang ujub dan yang lain-lainnya hilangnya, dikikisnya dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir itu bukan seperti apa yang enak kita jalani, bukan seperti apa yang ingin kita lakukan, tapi ada adab, ada cara, ada torikoh yang apabila kita ikuti cara dan torikohnya, zikir tersebut akan betul-betul semakin mempunyai faedah, mempunyai manfaat apa yang diingini oleh Allah dan Rasulnya. Adapun adab yang sepantasnya untuk kita lakukan ketika kita setelah berzikir adalah seperti apa yang dikatakan fa'awaluha an yaskuta ba'da sukun wa yang namanya orang habis dikir itu nggak terus ketawa. Yang namanya orang habis dikir ada athar, ada dampaknya dalam hatinya. Orang habis dikir itu lemes, pasti hatinya lemes, kemudian pikirannya lemes, khusyuk, hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah sholat kita baca zikir wirid Lailatul Jum'ah. Setelah Lailatul Jum'ah selesai kita berdoa semua, kita sukun sebentar tenangkan hati sebentar, tumak nina sebentar, kita duduk diam, kita menyentuh hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kadang-kadang kita habis dikir, sekarang kita dikir langsung keluar ketawa. Langsung keluar langsung ngomongin orang. Lah yang seperti ini nggak ada manfaatnya zikirnya. Kaum solihin kalau zikir, bahkan kalau mereka sholat, asar yang namanya sholat yang dia lakukan atau zikir yang dia jalani kadang satu minggu nggak hilang habis satu majelis dikir diem seakan-akan bekasnya dia hadir dikir tersebut nggak hilang dari hatinya sampai seminggu baru lenyap nah kadang-kadang orang yang hatinya udah kaku orang yang hatinya koswah orang yang hatinya udah kasar orang yang hatinya udah keras udah bahkan kadang-kadang di tengah-tengah dikir pun ketawa di tengah-tengah dikir pun ngobrol. Di tengah-tengah dikir pun pikiran dunia. Di tengah-tengah zikir pun masih mikirkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipikirkan perempuan, yang dipikirkan hal yang haram. Gimana mau zikir kepada Allah? Orang di tengah zikir aja udah maksiat. Imam Syaroni mengatakan setelah zikir pun kita masih dituntut untuk khusyuk kalau kita mau mendapatkan kenikmatan, manfaat daripada sempurnanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa yahdhur ma'a qalbihi mutaraqiban dzikir. Kemudian kita dituntut untuk selalu menghadirkan hati kita atas jatuhnya, atas turunnya waridat dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak berhenti setelah kita berzikir bukan setelah kita membaca wirid kemudian berhenti yang namanya waridat dari ya Allah tidak tapi itu akan terus mengalir mengalir selama kita tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala fala'allahu yarid alaih waridun ya'mur wujuduhu fitil sebentar tunggu setelah kita zikir tunggu Mungkin setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan percikan wirid daripada apa yang yang setelah kita baca di wirid tersebut. Kadang yang namanya wirid percikan rahmat itu nggak diturunkan ketika pas wirid, tapi setelah selesai baru dipercikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tunggu sebentar. Setelah itu semua zikir selesai tunggu. Mungkin setelah itu datang nafahat dari Allah, siraman, hembusan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan ketika kita setelah berzikir. Aktsar ma tu'ammiruhul mujahadah war riyadhah muddah 30 sanah Bahkan beliau mengatakan kadang ada waridat yang diberikan oleh Allah setelah kita zikir lebih daripada nikmatnya, lebih daripada banyaknya daripada setelah kita bermujahadah riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala 30 tahun lamanya. Coba kita 30 tahun lamanya bangun malam, sholat sunnah dan yang lain-lainnya. Kira-kira hati kita tambah dekat sama Allah apa tidak? Pasti tambah dekat. Itu bisa kita raih setelah kita berzikir, kita duduk sedenyak, kemudian kita rasakan nikmatnya wirid yang kita baca dan nikmatnya zikir yang kita lakukan, nikmatnya maulid yang baru saja kita jalani. Farubama, lihat beliau mengatakan farubama bisa jadi warada alihi waridu zuhud turun dari Allah percikan zuhud benci kepada keduniaan. Fayasiru zahidan, dia jadi orang yang zuhud, gak senang dunia, gak senang gelimangnya dunia, gak senang yang namanya sesuatu yang fana, hanya ingat kepada Allah dan darul akhirah. Di mana dia dapat? Dia ketika habis baca wirid, dia diam sejenak, turun waridatu zuhud. Turun dari sana dari Allah subhanahu wa ta'ala, percikan kezuhudan yang akhirnya dia membuat hati benci daripada dunia. Awarid tahamul adha minal khalq, atau kadang juga setelah dia duduk sejenak turun waridat dari Allah Ta'ala yaitu tahammul adha orang yang sabar gak mau membalas dendam, gak mau benci dengan orang yang akhirnya menjadi orang yang sabar kepada Allah. Awaridul khauf atau kadang-kadang dia dudam sejenak turun yang namanya waridat bentuk suatu yang disebut dengan takut kepada Allah atau khauf fayasiru khaifan hingga jadilah orang yang selalu takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala wa hakadha dan yang lain-lain daripada waridat yang ingin Allah Subhanahu Wa kasih kepada hambanya dengannya pula turun waridat waridu zuhud turun juga waridat khauf turun juga yang namanya fatah turun yang namanya laduni turun yang namanya semuanya kita dapati setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Al Imam Al Ghazali beliau mengatakan wali hadhihi saktati adab diam sejenak setelah kita zikir itu pula ada adabnya. Yang pertama istihdharul abad anallaha muttali'un alaih. Harus selalu kita merasakan bahwa walaupun kita setelah membaca wirid, kita diam sejenak seakan-akan kita masih bersimpuh di pintu Allah. Seakan-akan kita ini masih dilihat oleh Allah, merasa untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu baina yadayillahi taala rasakan seakan-akan kita lagi pergi bagi duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa jam'ul hawas bihaitsu la yataharrak minhu sya'rah kemudian tanda orang khusuknya hati adalah khusuknya jawarih khusuknya badan kita ketika kita setelah wirid khusuk bahkan yang namanya rambut pun jangan digerakkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita seakan-akan duduk adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kahalil hirrah indastiyadil fa'rah khusyuk diam seperti keadaan kucing ketika ingin menyergap yang namanya tikus. Kucing kalau nyegap tikus pelan dia. Diam, takut kalau yang namanya tikus itu lari. Begitu pula kita ketika berhadapan kehadapan Allah Subhanahu wa taala kita diam seakan-akan kita lagi mengawasi turunnya waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafil khawatir kulliha Manusia punya lintasan hati, lintasan hati berkata ini, lintasan hati berkata ini. Ketika kita setelah wirid, kita diam, kita seakan-akan menafi itu semua. Lintasan-lintasan kita nafi, kita hilangkan, kita lawan, seakan-akan kita kosong hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hawa ijra' makna kemudian setiap kalimat Allah, Allah yang kita baca ketika wirid di situ kita mak kita merenungi maknanya seakan-akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala lagi berhadapan ataupun lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa hadzal adab la yathmur lidzakir al muragabah illa biha kalau enggak seperti ini kita enggak akan pernah mendapatkan samarah atau buahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua an-nizum nafsahu miraran bi qadri thalatha anfas ila sab'a anfas wa akthar hatta yadur warid fi jami' awalmi fatanur basiratuh fatanawwar basiratuh fatanuru basiratuh harus selalu yazum nafsah wahai nafas wahai dirimu kau selalu, selalu me, menghujat dirinya selalu apa mengingatkan dirinya bi qadri thalatha anfas setiap tiga nafas setiap tiga nafas engkau jauh dari Allah